وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كما قررنا قبل أيام bahwa kita akan membacakan silsilah ما يتعلق بتوحيد الألوهية dari kitab-kitab Syekhul Islam Mujaddidul Ummah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mulai baca dari kitab beliau yang masyhur kitab satu Usul tiga pokok dan tiga prinsip di mana ketiga ini merupakan perkara yang sangat penting. Sebab ketiga perkara ini yang menjadi tonggak dan penegak agama kita. Yaitu ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatun nabi. Dan ma'rifatu dinil islami bil adillah. mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil-dalil. Dan ketiga poin inilah di mana setiap manusia akan ditanya di alam barzakh apakah mereka mampu untuk menjawab ketiga poin ini. Adapun bagi mereka al-muwahhidun ahlu tauhid wal mukhlisuna fil ibadah maka mereka akan diberikan kekokohan untuk menjawab kalimat-kalimat tersebut. Yuthabbitullahu qawla alladhina يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة يعني عند الموت عند الممات ketika mereka meninggal dan ditanya oleh malaikat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan sabat kepada orang-orang mukmin dengan al-qaulu tsabit. Adapun bagi mereka yang bukan dari kalangan kaum mukminin, bukan dari kalangan kaum muwahhidin, maka ketika mereka ditanya dengan ketiga pertanyaan ini, tidak ada yang keluar dari lisan mereka melainkan ah ah la adri la adri. Sami'tu an nas yaqulun faqultu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kudengarkan manusia mengatakan itu maka aku pun mengatakan. Maka ikhwan fiddin azakumullah karena pentingnya masalah ini maka beliau khususkan dalam satu muallaf dan kitab Thalathatul Usul ini telah disyarah oleh sekian banyak dari para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Mubaz, Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Abdul Aziz Al-Syeikh, dan yang lainnya dari kalangan para ulama' baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Dan insyaallah taala kita akan memilih pembacaan dari syarah Thalathatul Usul dari kalangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah karena ringannya kata-kata beliau dan mudahnya untuk difahami serta rincian beliau terhadap satu permasalahan ya dengan merinci sangat baik sekali sehingga mudah difahami oleh seorang yang baru mempelajari tentang kitab-kitab seperti ini tauhidul ulahi uluhiyah maka sebelum kita masuki matan dari kitab tersebut di dalam kitab ini ada tambahan dari penyusunnya yang telah diizinkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menyusun kitab-kitab Syekh rahimahullah taala yaitu Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaimani. Di sini ada biografi dari Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka insyaallah sebelum kita masuk kita akan baca terjemah ataukah biografi beliau agar kemudian kita memahami siapa beliau sebenarnya dan bagaimana nasyab beliau dalam menuntut ilmu, dalam beramal dan dalam berdakwah. ترجمة مؤلف كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نسبه tang nasabnya هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد ابن أحمد بن راشد بن بريد أو بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر من بني تميم At-Tamimi. Makanya terkadang dalam beberapa cetakan itu nama beliau disebut Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, bukan Muhammad bin Abdul Wahab tapi Muhammad bin Sulaiman dinisbahkan kepada kakeknya. Kemudian At-Tamimi. Ya, kadang itu disebut dalam kitab tauhid, dalam sebagian karangan-karangan beliau. tidak disebut secara jelas Muhammad bin Wahab. Kenapa? Sebabkan karena banyak dari kalangan orang-orang terfitnah yang difitnah oleh ahlul bid'ah mereka begitu mendengarkan nama Muhammad bin Abdul Wahab yang ada Abdul Wahabnya maka mereka mengamalkan dan bermuamalah dengan nama itu sebagaimana mereka mengamalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam firra minal majdzum firaraka minal asad kamu lari dari orang berpenyakit lepra seperti kamu lari dari singa maka demikian pula muamalah mereka terhadap yang punya nama Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Kamu lari dari nama itu seperti kamu lari dari singa. Karena ketika mereka mendengarkan karangan Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Ya, arahnya ke sana. Oh, ini Wahabi. Wahabi itu yang kami ketahui sesat. Dan Wahabi itu satu golongan satu firqah sesat, ekstrim. Nah. Sehingga mereka tidak lagi memperhatikan apa pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka tinggal memfonis bahwa Muhammad bin Abdul Wahab dalun mudil. Sampai di antara mereka dari kalangan sufi ada sampai menyatakan kafir. Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ada kisah, wallahu alam tentang kebenaran kisah ini. Ya, dulu sering kita mendengarkan ketika ada seorang di India yang orang ini sangat benci sekali terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat benci sekali. Naam. Karena memang terdoktrin pada masa-masa yang lalu bahwa dia adalah seorang yang sesat. Maka ada seorang yang memberikan dia kitab tauhid. Tapi tanpa merobek gitu, ya. Jadi tidak tertulis di situ siapa yang menyusun kitab itu. Gimana pendapatmu dengan kitab ini? Bagus enggak? Dia membaca dari pertama sampai terakhir, ya. Kok bagus sekali kitab ini? susunannya bagus, ya, poin, kemudian apa bab, kemudian dalil dari Al-Quran, hadis, fawaid, masya Allah. Tersusun dengan demikian rapihnya dan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia memuji kitab itu. Lalu dikatakan pada dia, kamu tahu itu karangan siapa? Ya, ah, tidak, tapi saya lihat kitab ini bagus menunjukkan orang ini berada di atas al-haq. Maka dijawab bahwa itu karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu dia pun mempunyai sikap yang berubah terhadap beliau. Ketika mengetahui bahwa ini salah satu karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan demikian pula ini banyak dihembuskan dari kalangan sufiyah dan kisah-kisah palsu yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Wahab untuk mencoreng nama dan merusak nama beliau rahimahullah taala. Salah satu kitab yang sangat benci dengan apa yang mereka sebut dengan Wahabiyah dan kitab yang dikarang oleh seorang mubtadi' Sirajuddin Abbas. Ya, ada buku Sirajuddin Abbas itu menjelaskan tentang ahlu sunnah, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Sufi, mubtadi' kemudian menisbahkan kepada Muhammad bin Wahab apa-apa yang beliau berlepas diri dari kisah-kisah yang kotor, yang buruk tersebut. Kai ya ikhwan fiddin azakumullah. Maka dengan inilah terkadang dalam sebagian kitab itu mereka tidak menulis Muhammad bin Abdul Wahab secara terang-terangan. Tapi dinisbahkan pada kakeknya Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Kunyah beliau Abul Hasan. Ya, beliau kunyahnya Abul Hasan. Mauliduhu tempat lahirnya beliau wulida hadzal alim dilahirkan alim ini fi baldatil uyainah di negara atau di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu ya kawan? Berapa abad yang lalu? ah Sekitar tiga abad yang lalu. Nah, 300 sekian. Dan Uyainah oh ini salah satu bagian dari Najd. Fi baiti ilmin wa syarafin wa din. Di rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Fa abuhu alimun kabir. Ayah beliau seorang alim besar. Seorang qadhi dan mufti sekaligus waktu itu di Uyainah. Ini ayahnya Muhammad wahab Al-Wahhab rahimahullah. Wajadduhu Sulaiman, sedangkan kakeknya Sulaiman, alim najid fi zamani. Juga seorang alim najid pada zamannya. Juga seorang mufti. Ya, dan bahkan keluarganya, pamannya, ya, Ibrahim bin Sulaiman. Ini juga seorang alim sepupu dia, anak pamannya, Abdurrahman bin Ibrahim bin Sulaiman, juga seorang alim. Saudara dia, Sulaiman, juga seorang yang alim. Di Masya Allah keluarga adalah keluarga orang-orang yang berilmu. Keluarga yang orang orang yang Masya Allah ala tauhid wal ibadati lillah azza wa jalla Naam. Dan keluarga seperti ini sangat jarang kita dapatkan pada kondisi-kondisi fitnah seperti sekarang ini, kemaksiatan, merajalela. Hmm. Nash'atuhu tumbuh dan berkembangnya beliau. Hafizul Quran qabla bulughi ashri sinin. Beliau telah menghafal Al-Qur'an sebelum mencapai usia 10 tahun. Masya Allah. Ah, 10 tahun kita dulu jadi apa ya, Kwan? Ah? di sana ada yang jadi pencuri. Wah, di sana ada yang hafal Pancasila. Wah, macam-macam. Nah, wadarasa fil fiqhi dan seumur ini ya kita paling baru jape ikra Ya, kalau dulu nggak ada ikra, apa itu? cara mengaji model macam-macam daerah itu. Nah, ada Quran. Mereka katakan Quran kecil. Di alif, ba, tak itu. Ya. Bukan dengan cara ikra. Naam. Wadarosa fil fiqhi hatta nala hadzan wafiran. Dan beliau mempelajari fikih sampai beliau mendapati bagian yang besar. Wa kana maudhi al-i'jab min walidihi li quwwati dan adalah beliau merupakan seorang yang sangat dikagumi oleh ayahnya karena kekuatan hafalan yang beliau miliki. Wa kana katsiral mutala'ati fi kutubit tafsiri wal hadith Dan adalah beliau banyak mutala'ah. Sering-sering mutala'ah. Membaca dalam kitab-kitab tafsir. Dan kitab-kitab hadis. Wajadda fi talabil ilmi laylan wa nahara. Dan beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Siang dan malam. Ini keadaan seorang ulama. Setiap hari mereka mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka, saat-saat mereka adalah saat-saat ilmu. Karena mereka merasakan manfaatnya. Dan ini seorang yang tumbuh untuk menjadi seorang alim. Dari kecilnya mereka terus tumbuh berkembang biak untuk menjadi seorang alim. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan An-nasu muhtajuna ilal ilm akthar min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Bahwa manusia ini sangat butuh sekali kepada ilmu lebih daripada butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Lianna ta'ama wasyarab yahtajuna ilaihima في كل يوم مرتين أو ثلاثا وأما العلم فإنهم يحتاجون إليه بعدد الأنفاس kalau makan dan minum itu dibutuhkan oleh manusia paling-paling dalam sehari dua kali, tiga kali, mungkin lebih daripada itu. Mungkin ada yang bisa empat kali, seterusnya. Akan tetapi ilmu dibutuhkan oleh seorang manusia di anfas. Berdasarkan detak-detak nafas ini. Subhanallah. Perkataan yang manis. Dari al-imam, seorang imam, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Hudari Sa'adah. فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون adalah beliau menghafal matan-matan ilmiah dalam berbagai bidang. Jadi ini pekerjaan seorang yang ingin tumbuh menjadi seorang penuntut ilmu, seorang alim ya kawan. Jangan kita menghabiskan waktu kita dengan bercanda. Ya, jangan kita habiskan waktu selama kita menuntut ilmu banyak bergaul, banyak berbicara dengan yang lain, lalu banyak bermain. La ingat perkataan Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu bi rahatil jism ilmu itu tidak akan didapatkan dengan istirahatnya badan kita, jasmani kita. Terus aktif ya kawan. Aktif menghafal, aktif belajar, aktif murajaah. Sebab yang demikian inilah seorang akan sukses. Seorang akan berhasil. Tapi kalau dia senang-senang, santai, tidak ada hafalan, maka dia juga tidak ingin menambah hafalannya dan dia tidak ingin bersungguh-sungguh dalam belajar, maka al-jaza min jinsil amal. Hasilnya juga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kalau dia bermalas-malasan, maka yang akan dia dapatkan adalah sedikit dari ilmu. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya semata-mata untuk tahsil ilmu nafi' Maka ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, Al-Allamah Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah, beliau selalu memberikan nasihat kepada kita. Bahwa sepantasnya lah bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bagi ayyughallibu janibal ilmin nafi' min janibid da'wah Hendaklah mereka senantiasa lebih memayoritaskan, lebih mengutamakan ilmu dan untuk menambah ilmu kita daripada berdakwah. Kita lebih utamakan ilmu itu daripada dakwah. Karena tidak akan mungkin kita mampu untuk berdakwah kecuali dengan ilmu yang matang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus para sahabat tidak kemudian diutus itu siapa saja dari kalangan para sahabat, tapi orang-orang yang khusus dari kalangan para sahabat, dari kalangan para ulamanya mereka. Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adh bin Jabal, para ulama. Bukan orang-orang yang bodoh yang dikirim kemana-mana untuk menjadi da'i. Dan ini merupakan prinsip Islam yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini ala jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdakwah di jalan Allah ala basirah. Di atas ilmu kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan firman Allah ala basiratin ay ala ilmi. Yaitu di atas ilmu. Bukan di atas kejahilan. Bukan di atas kebodohan. Tidak setiap orang muslim bisa kemudian mereka itu langsung keluar berdakwah. Ada deretan-deretannya, ada urutan-urutannya. Maka salah satu ciri orang yang berada di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka berdakwah dengan ilmu. Maka sebelum mereka matang, jangan mereka sadar Jangan mereka menampakkan diri. Akan tetapi mereka hendaknya tahsil wa tahsil. Berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam manhaj, muamalah, akhlak, dalam seluruh aspek kehidupan kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Naam. Fakana yahfadul mutunal ilmiyata fi syattal funun. Warahala fi talabil ilmi fi dawahi najd. Wa fi makkata wa qara'a ala ulama'iha. Dan kemudian beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Itu di sekitar kampung, di sekitar Najd. Dan di Mekah. Dan beliau membaca di hadapan para ulama-ulamanya mereka Subhanallah. Rehlah. Jadi ini namanya rehlah ya kawan. Berjalan untuk mencari ulama. Untuk mencari para ulama. Dan menimba ilmu dari mereka. Dan ini merupakan amalan ulama ustalaf dari zaman dahulu. Semenjak zaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in sampai sekarang. Alhamdulillah. ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها Kemudian beliau rihlah melakukan perjalanan ke Madinah. Lalu beliau membaca di hadapan para ulamanya pula. Wa minhum di antara mereka Al-Allamatu Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamri. Di antaranya adalah al allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamri. Kama qara'a 'ala ibnihi al-Faradi asy-Syahir. Sebagaimana beliau juga membacakan ilmu kepada anaknya Al-Faradi. Ini gelar bagi orang yang ahli dalam bidang warisan. Faraid. Namakan Al-Faradi Asy-Syahir. Beliau ahli faraid yang masyhur Ibrahim Asy-Syamri Mualliful adbil Fa'id fi Syarhi Alfiyatil Faraid. Beliau yang mengarang kitab Al-Adzbul Fa'id fi Syarhi Alfiyatil Faraid. Ini ada di cetak kitab ini. Wa arrafahu bil muhaddits syahir Muhammad Hayatus Sindi. Lalu kemudian keduanya pun ya memperkenalkan beliau kepada seorang muhaddis ahli hadis yang masyhur Muhammad Hayah As-Sindi. Faqara'a alaihi fi ilmi al-hadithi wa rijalihi wa ajazahu bil ummahat. Maka beliau pun membaca di hadapan beliau ilmu hadis dan tentang rijalnya para perawi-perawi dan memberikan ijazah rekomendasi tentang kitab-kitab al-ummahat maksudnya umat asid kutub sita. Dan juga diriwatkan bahwa beliau juga berangkat ke Irak. Sempat mengelilingi para ulama di daerah Basrah. Dan daerah Zabir. Wa kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qad wahabahu Allah fahman thaqiban wa dhakaan mufritan wa akabba 'alal mutala'ati wal Sungguh Allah telah memberikan pada beliau pemahaman yang kuat dan kepandaian yang yang menakjubkan dan beliau senantiasa bergelimang di atas mutalaah wal bahath. Ya, berkecimpung dalam membaca, murajaah dan membahas. Ini kehidupan beliau wa ta'lif dan menulis kitab wa kana yathbutu ma yamurru alaihi min al fawaidi asna al qiraati wal bahth dan adalah beliau apabila beliau membaca kitab maka kalau di sana ada faedah-faedah yang lewat langsung tertempel di dalam pikiran beliau tidak terlepaskan teringat oleh beliau di saat membaca dan membahas wa kana la yas'amu minal kitabah adalah beliau tidak putus asa, tidak merasa bosan untuk menulis dan menulis. Subhanallah. Perlu ya kawan kita jadikan sebagai kudua. Makanya membaca biografi-biografi para ulama seperti ini, ini akan menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu dan kita mencontoh mereka. Siapa lagi yang akan kita contoh kalau bukan mereka, para sahabah, para tabi'in, para ulama salaf salih. Naam. Waqad khatta kutuban kathiratan. Dan beliau telah menggaris kitab sekian banyak. Yani kalau ada faidah-faidah beliau garis gitu. Beliau berikan tanda. Yang menunjukkan bahwa kalau di sana ada garis beliau, berarti beliau telah melewati kitab ini dan membaca kitab tersebut. Beliau telah menggaris kitab-kitab yang banyak min muallafat Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Dari karangan-karangan Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف dan masih saja terus ada sebagian maktutot-maktutot yang berharga dari beliau dengan tulisan tangan beliau yang demikian giatnya dan rajinnya itu masih ada di museum museum tersimpan. Ya, tulisan-tulisan tangan beliau, masya Allah. Walamma tuwfiya waliduhu maka ketika ayahnya meninggal pada tahun 1153 Hijriah akhadha yu'linu jahran maka beliau pun memulai untuk menampakkan bid'awati salafiyah da'watus salaf da'watu ahli sunnati wal jamaah sini nggak disebutkan kapan beliau nikah ya kawan kapan umur berapa beliau nikah ah umur 12 tahun beliau sudah nikah nah kalian ini sebenarnya sudah banyak yang jadi kakek-kakek tapi ya sudah tetap aja semangat dalam menuntut ilmu kalau melihat mereka 12 tahun sudah nikah, 12 tahun itu bukan nol putul, nggak punya ilmu, hafal Quran, hmm, pelajari fikih, masya Allah, ya, masya Allah. Kita jenggot sudah lebat, masya Allah, ya, rambut gondrong, tapi juga nggak punya hafalan, hmm. mahfudot ada, ya tata fil repot sekali untuk menghafal. Ya, memang kita ini derajat kakek-kakek sekarang Nah, karena kalau menghafal itu di waktu kecil, subhanallah, seperti mengukir di atas batu. Kalau diukir itu, nah, lama tidak akan hilang ukiran itu. Tapi kalau sudah dewasa, ya setingkat kakek-kakek, kita berusaha menghafal. Seperti kita berusaha untuk mengukir di atas air. Wah, garis, hilang lagi. Garis, hilang. Walakin, insya Allah, Ya. Bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Di sana para ulama banyak yang sudah mencapai usia tua. Mereka menuntut ilmu, toh mereka juga diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersabar. Barakallahu fikir. Jangan habiskan waktu untuk keluyuran ke sana kemari. Jangan kamu seperti orang-orang yang kerjanya pindah dari masjid ke masjid lain. Jangan. Ya. Tidak punya ilmu. Ngajak orang sholat, ya dia sendiri sholatnya nggak beres. nggak benar seperti itu. Tidak demikian dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak seorang untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, yang sempurna dan mengajari mereka ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika mereka diajak dengan amalan-amalan yang lain, diajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maka ketika ayahnya meninggal pun maka beliau memulai untuk mengumumkan dakwah salafiyah ila tauhidillah yaitu mengajak kepada tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena dengan tauhidullah inilah diutusnya para nabi dan rasul. Pembeda antara musyrik dan muslim. Maka dengan tauhid ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Maka ini merupakan perkara yang prinsipil. Perkara yang paling utama Rasulullah berdakwah sekian tahun lamanya semata-mata mendakwakan pada tauhid. Wa inkaril munkar dan mengingkari kemungkaran wa yuhajimul mubtadi'ah dan memerangi para ahlul bid'ah ahlul authan wal asnam yang mereka suka menyembah berhala dan patung. Waqad syadda azrahu al-wulatu dan sungguh telah dikuatkan dan diberikan pertolongan kepada beliau waktu itu dari kalangan pemerintahan. Alhamdulillah. Ketika beliau mengajak pemerintah dan mereka menerima dakwah tauhid tersebut. Min Ali Su'ud dari keluarga Su'ud wa qawiyat syaukatuh. Dan kuatlah ya kekuatan beliau semakin kuat duri pada beliau yakni semakin kuat dakwahnya wa dha'a khabaruh dan semakin tersebar pula khabar beliau. Maka ini keadaan beliau dalam berdakwah. Ikhwan fiddin azakumullah kita melihat beliau senantiasa berada di atas dakwah as-salafiyah. Dan beliau banyak membaca dari kitab-kitab Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Naam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa beliau alat tariq al-mustaqim wa ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Karangan-karangan beliau walahu rahimahullahu taala muallafatun nafi'atun nadhkuru minha kami sebutkan beberapa karangan beliau. Yang pertama Kitabut Tauhid, yang kedua Kitab Kashfi Syubuhat, yang ketiga Kitabul Kabair, yang keempat Kitab Thalathatil Usul, yang kelima Kitab Mukhtasaril Insaf wa Syarhil Kabir, yang keenam Mukhtasaru Zadil Ma'ad, yang ketujuh walahu fatawa warasail jumi'at bismi majmu'ati mu'allafatil imam Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau mempunyai fatwa dan risalah yang dikumpulkan dengan nama kumpulan karangan-karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tahta isyraf Jami'atil Imam Muhammad bin Su'ud. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah, farahimahullahu rahmatan wasi'ah. وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقلم الفقير إلى الله تعالى فهد بن ناصر بن إبراهيم السليماني Jadi ikhwan dan azakumullah biografi secara ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya Kita masuk ke tarjamah dari Al-Syeikh Muhammad bin Saleh al taymin Tafadzalu hafizakumullah.